ay yadkhulahu taghrirun tanpa dimasuki taghrirun aw dhulmun aw ghadarun kalau nggak salah pembahasannya sampai di sini apa maksud musannif? Apa maksud Imam Al-Barbahari min ghairi an yadkhulahu taghrir au zulm au ghadar? Yaitu taghrir penipuan, zulm keboliman, ghadar pengkhianatan. Amma idza dakhala fil bai'i taghrirun wa jahalatun wa mukhatarah fainahu haramun li'annahu yusbihu minal qimar. Jual beli yang mengandung tagrir ada yang mengandung tipuan atau jahalah ada sesuatu yang tidak jelas. Karena di antara syarat jual beli adalah kejelasan. Barangnya jelas, harganya pun jelas. Kalau ada ketidakjelasan salah satunya dan ada mukhatarah, ada bahaya, bahaya kerugian yang menimpa salah satunya, maka itu haram. Mengapa? Yusbihu minal qimar. Karena menyerupai judi. Silakan bayar uangnya. Lo barangnya apa? Barangnya belum tentu. Ini ketidakjelasan. Pokoknya yang di dalam kotak ini saya jual kepada kamu. Dengan harga 100 ribu. Apa isinya? Wallahu alam. Pokoknya kejutan. Oh, nggak berani saya 100 ribu. Benar nggak berani? Buka. Ternyata cincin berlian. Dapat 100 ribu. Kecewa dia. Nanti kalau nawar lagi saya akan beli. Ya. Kotak yang kedua, mau seratus ribu? Mau, rebutan malah. Ya. Dibuka, sapu tangan. Ya. Sapu tangan yang murahan lagi. Ya. Atau kerupuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ketidakjelasan pada barangnya. Yusbihu mada? Yusbihu al-qimar. Menyerupai judi. Au al khida' bi an yadhhar syai'an hakiki haqiqi atau tipu daya. Bagaimana tipu daya? Terlihat dia tetapi tipu menipu. Bukan hakiki, tapi palsu. Terlihat seperti emas padahal bukan emas. Terlihat seperti baru padahal bukan baru. Terlihat sepertinya bermerek ternyata tiruannya. Ini barakallahu fiikum termasuk hidah. Biar yudhir syai'an ghair haqiqi. Dengan menampakkan satu barang tetapi bukan hakikatnya, bukan aslinya. Yudhiru sil'ata bimadhar ghair haqiqi. Menunjukkan satu barang, menampakkannya seakan-akan begini padahal tidak. Wahada ma yusamma bit tadlis. Ini yang disebut dengan at-tadlis. Ini baru atau nggak baru? Ya periksa sendiri aja. Padahal dia tahu itu bukan asli. Berharap kalau pembelinya bodoh. Wah kayaknya asli nih. Saya nggak komentar apa-apa. Pokoknya mau nggak ini barang? Sekian. Ternyata setelah dibeli nilainya sangat rendah sekali dan dia rugi membayar dengan mahal wa huwa idharu sila يعجبه yu'jibuhu an-nadhir ilaiha wa hiya fil batin bi khilafih. At-tadlis adalah menampakkan barang dagangan dengan penampakan tertentu yang mengagumkan pembelinya. Yang membuat kagum pembelinya. Uh, indah sekali. Ternyata telah dibeli. Jangankan satu bulan Berapa minggu saja sudah rusak. Jarinya dimasukkan ke temboknya, tembus. Ini tembok apa keripik? <laughs> Tapi kelihatan dari luar indah sekali. Bagus. Ternyata kualitasnya sangat-sangat-sangat jeleknya. Ini juga tadlis. al Yang kedua, al Apa al-zulm? contohnya Kata Syekh Al Fauzan hafizahullah taala bi an yuba'a qahran. Misalnya menjual dengan paksa ala sahibihi atas pembelinya atau atas penjualnya tergantung bisa memaksa penjual agar menjualnya dengan harga tertentu atau sebaliknya memaksa pembeli untuk membelinya dengan harga tertentu preman-preman pasar membawa jam tangan. Beli. Enggak. Beli apa enggak? Ya. Angkat bajunya, ya. keluarkan dompetnya, ambil uangnya, nih barangnya. Dia bola Ya. Itu bukan jual beli. Allah karena mengandung kedoliman. Atau sebaliknya. Dia yang mau membeli, nggak boleh itu harga segitu. Kamu mau jual segitu atau mau saya pukul? Dia rampas barangnya, dikasih uangnya tinggal. Ini juga boleh. Maka jual beli halal. Malam yakun ma'ahu gulmun. Jual beli itu halal. Selama tidak ada bersamanya kedoliman. Karena disebutkan dalam ayatnya, di dalam hadis juga, antaradin bi an yujbir 'ala al-bay' misalnya memaksa untuk menjual atau yujbir 'ala syira memaksa untuk membeli innamal bay' antaradin padahal yang namanya jual beli harus dengan saling keridoan penjualnya ridho menjual barangnya pembelinya juga ridho membeli barangnya innamal bay'u antaradin yang namanya jual beli harus dengan saling ridha. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Isnaduhu sahih warwatuhu thiqat. Qala Allah Ta'ala, bahkan ada dalam Quran يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن taradim منكم Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta sesama kalian dengan batil. Illa kecuali antakuna tijarah, kecuali kalau itu jual beli antaradin minkum dengan saling ridha di tengah kalian atau di antara kalian. Jangan mengambil harta orang lain dengan zalim kecuali dengan jual beli dengan saling ridha. Fayastarid li sihhatil bai' al bai' maka disyaratkan untuk sahnya penjual adalah keriduan penjual itu. An yakuna ba'da ikhtiyarihi dan itu setelah ikhtiar. La mujbaran ala dhalik. Ikhtiar adalah hak pilih. Silahkan. Mau beli, silahkan. Tidak. Itu khiyar namanya. Wal khiyaru malam yatafarraqa. Yang namanya khiyar itu sebelum berpisah. Dijuluki dengan khiyarul majlis. Di majlis itu boleh memilih. Barangnya bagus. Harganya berapa? sekian. Gak bisa kurang, gak bisa. Silahkan. Mau beli, silahkan tidak. Itu namanya khiyar. Setelah dia pilih-pilih-pilih, ya sudah. Saya cocok harganya. Saya bayar. Dia pergi. Setelah pergi balik lagi. Nggak jadi ah. Boleh apa nggak boleh? Tidak boleh. Karena khiyar malam yatafarraqa. Hak pilih itu sebelum berpisah. Kecuali ada khiyarus syarat dalam khiyar tadi. Nanti kalau begini saya balikan ya. Itu ada syarat. Kalau ada syarat, al-muslimun ala syurutihim. Kau muslimin masing-masing dengan syarat yang disepakati. Ala syurutihim atas kesepakatan yang sudah disepakati. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, hukum asalnya malam yatafarroko sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak ada lagi. Kecuali di penjara. Dia nggak berpisah-pisah bertahun-tahun. Bagaimana jual belinya? Hak pilihnya berapa lama? Kotaknya dua kali dua misalnya atau tiga kali tiga. Saya beli, saya jual, selesai. Kalau nggak berpisah, berarti masih terus bisa punya hak pilih. Ya. Tidak demikian. Hadis malam yatafarroko tetap berlaku. Tetapi malam yatafarroko dengan makna lain ketika pembicaraan sudah berubah pada pembicaraan lain. Sudah selesai, terus bicara lain. Apa kabar mudah supaya? Oh, ngomong-ngomong tadi yang saya beli, saya balikin ya? Gak bisa. Karena sudah berpisah. Loh sih kita nggak berpisah dari tadi. Karena sudah berpisah pembicaraan dengan pembicaraan lain. Dan itu dibahas dalam babnya, dalam fiqh. Ala kulli Lianna ijbaruhu zulmun karena memaksa orang tanpa ada pilihan, memaksa orang tanpa bisa menentukan sendiri pilihannya, maka itu juga kezaliman. Maka al-khiyar harus ada. Illa idza kana ijbaruhu bihaqqin kan yakuna alaihi duyun wa aba an yusaddid. Kecuali pemaksaan dengan kebenaran. Emang ada pemaksaan dengan kebenaran uh, dengan hak ada yaitu ka'an yakuna alaihi duyun seperti seseorang yang terlilit hutang dia banyak hutang dan nggak mampu membayar sedangkan waktu pembayaran sudah datang sudah lewat bahkan bayar aku nggak punya ini barang-barangmu bisa dijual jual sekarang Barakallahu fiikum. Maka dia dipaksa oleh hakim di pengadilan untuk menjual apa yang dia punya untuk membayar hutang-hutangnya. Fa innal hakim yatadakhal. Seorang hakim boleh ikut campur. Memaksa orang tadi untuk menjual miliknya. Saya nggak bisa bayar hutang, saya nggak bisa bayar hutang. Dilihat barangnya, ada emas, ada berlian. Terus, bagaimana bilang nggak bisa bayar? Ini, oh itu gelang istri saya. Lah ini, oh itu mobil anak saya. Alasan. Ya. Padahal semuanya punya dia. Dia yang beli. Untuk menyimpan hartanya agar tidak bayar hutang. Tidak bayar hutang itu kalau dia mampu sesungguhnya bayar hutang. Itu adalah kedoliman. Wadulmu dulumatun yawmal qiyamah. Sedangkan kedoliman itu kegelapan yawmal qiyamah. Matlul ghani Zulmun. Dalam hadis yang sahih, maqlul ghani adalah orang yang mampu membayar tapi nggak mau membayar. Dibiarkan harta bendanya tersembunyi. Saya nggak punya, saya nggak punya, saya bangkrut ila akhir. Maka hakim ya tadakhal ikut campur padanya dan kemudian memaksanya untuk menjual. Fayabi'u min malihi ma bihi duyunahu. Maka dia harus menjual barangnya yang berharga untuk membayar hutang-hutangnya walau lam yardo bidalik walaupun orangnya tidak ridho karena hada ikrah bihaqqin ini pemaksaan dengan kebenaran dan pemaksaannya pun oleh pihak yang berwenang yaitu hakim di pengadilan walihada qalu oleh karena itu mereka para ulama berkata la yasihhu bai'ul mukrah illa bihaqqin. Tidak sah jual beli dengan dipaksa. Tidak sah. Illa bihaqqin kecuali dengan hak. Sekarang kita paham ucapan para fuqaha. Kenapa ada paksa dengan hak? Yaitu apa yang dijelaskan tadi. Dipaksa oleh hakim di pengadilan karena dia terlilit hutang. Intah Selesai pembahasan masalah jual beli. Sepertinya ada yang satu tertinggal belum dibahas oleh beliau yaitu masalah ghadar. Mungkin karena miripnya dengan yang kedua yaitu keboliman Nanti saya akan bayar setelah tumbuh pohon korma ini. Setelah tumbuh pohon korma nanti belum berbuah. Setelah berbuah nanti belum mati, belum masak. Tunggu sampai masak. Begitu masak datang lagi, tunggu belum dijual. Bagaimana saya bisa bayar? Setelah dijual, sebentar. Saya masih membeli bibit-bibit untuk menanamnya kembali. Terus sampai kapan? Nanti kalau sudah tumbuh, nanti kalau sudah berbuah, nanti kalau itu dijuluki dengan mawa'id urqub. Mawa'id urqub. Asbabul wurud dari pepatah ini adalah tadi, nunggu sampai besar pohonnya, nanti kalau sudah berbunga, nanti kalau sudah berbuah, nanti kalau sudah dipetik, nanti kalau sudah dijual, nanti kalau nanam lagi, nanti terus berputar. Ada mawaid, urqub dan itu qadar. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Muallif berkata lagi dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'lam rahimakallah annahu yanbaghi lil 'abdi an tashab Habahu asyafaqah. Asyafaqah kekhawatiran atau rasa takut. Rasa takut, khasyah atau khauf. Kata beliau, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Bahwa seorang hamba harus selalu dalam keadaan takut. Abadan, selama-lamanya. Ma sahibat dunia, selama dia masih di dunia. Li'annahu la yadri alama yamut. Karena dia tidak tahu atas apa dia mati nanti. Wabima yukhtamu lahu. Dan akan ditutup kehidupannya dengan apa. Dia juga tidak tahu. Wa alama yalqallah. Dengan apa dia bertemu Allah nanti. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak tahu. Orang yang tidak tahu nasibnya nanti di akhir hidupnya. Berarti nggak tahu pula nasibnya nanti yaumul qiyamah. Bagaimana dia tidak takut? Harus selalu khawatir, harus selalu takut. Wa in amila kulla amalin minal khair. Walaupun dia mengamalkan seluruh kebaikan. Salat lima waktu berjamaah di masjid. Puasa sunnah dia lakukan. Qiyamul lail dia lakukan. Sedekah dia lakukan saleh, saleh, saleh. Bimakna dengan makna yang sebenar-benarnya saleh. Perlu khawatir atau tidak? Tetap khawatir. Mengapa? al qulu bainu usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Di dua jemari Allah, Allah bolak balikan sekehendaknya. Kita tidak tahu seperti apa ciri jemari Allah yang jelas tidak mungkin sama dengan makhluknya. Yang jelas berita itu hak. Yang jelas disebutkan membolak-balikan hati-hati manusia sekehendaknya. Saat ini dia mukmin, mungkin besok sudah kafir. Besok dia mukmin, mungkin sorenya sudah kafir. Wallahu taala a'lam. Nawasina biyadih ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa in amila kull amalin min al-khair wa yanbaghi lir-rajul al-musrif ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu min Allah taala 'inda al-maut. Maka walaupun dia beramal dengan segala keamalan yang baik, soleh, tetap harus khawatir. Tetap harus takut. Dan semestinya seseorang yang musrif ala nafsih, yang musrif ala nafsih adalah yang melampaui batasnya terhadap dirinya dengan makna berbuat dosa atau bergelimang dosa. Juga hendaklah dia jangan putus asa, jangan putus harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaqta'a raja'ahu. Jangan putus harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indal maut. Khususnya ketika matinya. Wa yuhsina dhannahu. Dan harus berbaik sangka. Kepada Allah azza wa jalla. Wa yakhafa dhunubahu. Dan hendaklah dia mengkhawatirkan atas dosa-dosa dirinya takut terhadap azab, khawatir terhadap dosa-dosanya, tapi harapan tidak putus. Fa inna fa in rahimahullah bifadlin wa in adzabahu fabidanbin. Kalau dirahmati oleh Allah, maka itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diazab oleh Allah, maka itu karena dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ikhwani fiddina azakumullah hadha babun azim. Ini adalah bab yang sangat besar, bab yang sangat agung tentang seorang mukmin harus berjalan bainal khaufi war raja. Hadihi masalah azimah wa hiya anna al-mu'mina yajma' baina al-khawfi war-raja fayasiru fi a'malihi baina al-khawfi raja kata beliau kata Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya bahwa ini masalah yang besar yaitu seorang mukmin hendaklah dia mengumpulkan dua perkara pada dirinya. Al-khauf, rasa takut, warraja, rasa harap. Fayasiru fi a'malihi, maka dia berjalan dalam beramal di dunia ini di antara dua ini, di antara khauf warraja. Jangan hanya dengan khauf, jangan hanya dengan raja. Fala yakhafu faqat wa yaqnat min rahmatillah. Jangan takut-takut-takut akhirnya putus asa tidak lagi berharap rahmat Allah. Jangan pula sebaliknya. Rojak, rojak, rojak, rojak, berharap, berharap, berharap. Kemudian hilang rasa takutnya. Tenang saja. Menjadi al-amnu min makrillah. Orang yang selalu merasa aman dari azab Allah. Ini juga bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahu la yai'asu min rawihillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang mukmin tidak berputus asa, selalu berharap rahmat Allah. Dan Allah panggil hamba-hambanya yang berdosa dengan panggilan yang penuh rahmat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jangan putus asa. Jangan berkata, aku dosanya sudah terlalu banyak. Aku dosanya sudah terlalu tinggi. Aku dosanya sudah memenuhi langit. Percuma. Aku nggak akan diampuni oleh Allah. nggak akan dimaafkan oleh Allah. Aku nggak pantas menjadi penduduk surga. Aku nggak pantas untuk hidup bersama orang-orang beriman di surga. Ini putus asa namanya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Minta kepada Allah Berharaplah ampunan Allah. Karena di dalam hadis lain yang kedudukan kedudukannya di bawah yang tadi kesahihannya <clears throat> ya ibadi wahai hamba-hambaku lau ataitani kalau engkau mendatangi aku biqurabil ardi khataya la tusyrik bi syai'an ataituka bi biqrabiha maghfirah atau kama qala riwayat. Wahai hambaku, kalau engkau mendatangkan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu maghfirah. itu kalimat terakhir. Ada tiga kalimat pada hadis tersebut. Kalimat pertamanya, Lau balagat dunubuka ananat sama. Kalau engkau dosanya sudah mencapai batas langit banyaknya. Kemudian engkau masih meminta kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Apa syaratnya? Engkau minta ampun padaku. Syaratnya engkau meminta kepadaku tidak minta pada yang lainnya. Aku akan ampuni engkau. Wala ubali dan aku tidak peduli kata Allah. Walaupun zunubuka tablugu anana sama dan mencapai batas langit. Ikhwani fidina azakullah ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Apa syaratnya? Jangan putus asa. Jangan berhenti meminta. Kalau engkau putus asa dan berhenti meminta, berarti engkau memiliki su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Allah nggak akan ampuni saya. Loh, kamu putus asa berarti dan kamu suudzon pada Allah Taala. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya. Fala yakhafu khawfan zaidan yuqannutuhu min rahmatillah. Maka rasa takut harus ada. Rasa takut harus ada. Tetapi jangan rasa takutmu melampaui batas sehingga tidak punya harapan lagi atau putus asa. Fahada khaufun madmumun. Itu adalah rasa takut yang tercela. Ada seorang yang katanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana si fulan? Kenapa si fulan? Katanya dia takut sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Bagus sekali itu. Tapi dia mengurung diri di kamar. Nggak keluar dari rumahnya. Hanya menangis terus sepanjang hari, sepanjang malam. Sudah sekian minggu dia di kamarnya. Nggak makan, nggak minum. Nggak pergi ke masjid berarti. Nggak sholat juga. Oh, itu bukan takut pada Allah Ta'ala. Itu khaufun madmum. Rasa takut yang tercela atau lebih tepatnya rasa takut yang salah. Seorang yang takut kepada Allah akan berupaya untuk mentaati Allah. Orang yang takut kepada Allah akan berupaya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya orang yang memiliki rasa takut pada Allah akan beramal saleh, sholat ke masjid, berjamaah, berdoa, meminta qiyamul lail, tahajud, mengharap pada Allah akan diampuni, ya Allah ampunilah aku. Berarti dia benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Sebaliknya juga begitu. Rasa harap. Si fulan rasa harapnya tinggi sekali. Ustaz. Oh Masya Allah. Bagus itu. Tapi kok jadi begitu Ustaz? Jadi bagaimana? Setiap diajak sholat tenang aja Allah ghafurur rahim. Diajak bersodok Enggak lah Allah akan mengampuni kita. Diajak beribadah, jawabannya Allah Karim, Allah Arhamur Rahimin. Kita pasti akan disayang. Berbuat dosa, bermaksiat. Ditegur, ya akhi jangan khawatir, Allah Ghafurur Rahim. Ya. Itu juga sama, rojak yang salah, rasa harap yang salah. Mengapa? Karena orang yang berharap pasti akan mencarinya. Ya apa ya? Kalau nggak mencari, berarti nggak berharap. Saya berharap pengen jadi alim. Belajar apa nggak belajar kira-kira? Ya pasti belajar. Pasti dia cari ulama dimanapun dia datangi untuk belajar. Berarti itu benar-benar berharap. Tetapi kalau seorang mengatakan aku ingin jadi ulama, tapi dia nggak mencarinya, itu bukan harapan, dalam bahasa Arab bukan roja, tetapi itu hanya angan-angan. Angan-angan biasanya angan-angan kosong. Ya. Duhai, kalau aku punya sayap, aku bisa terbang ke bulan. Itu angan-angan kosong. Ya. Duhai, kalau saya jadi alim, itu angan-angan. Mengapa nggak ada usahanya? Kalau diiringi usaha, itu roja. Kalau nggak diiringi usaha, itu hanya angan-angan kosong. Lesal Islam bitamanni. Islam itu bukan dengan angan-angan. Jannah didapatkan bukan dengan berkhayal. Bukan dengan berangan-angan kalau saja, kalau saja, kalau saja. Tetapi dengan berharap kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dan berupaya menuju keriduan Allah dan menuju surganya dengan menjalani jalan Allah yang diridhoinya. Orang itu berarti punya harapan. Wa kadzalika yarjullaha lakin la yukhrijuhu raja ila an ya'man min makrillah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, demikian pula sebaliknya, hendaklah berharap kepada Allah dengan harapan. Tetapi jangan harapan yang membawa dia untuk menjadi ya'man min makrillah. <clears throat> jangan menyebabkan dia menjadi aman merasa aman dari adab Allah. Ya'man min makrillah. Bal yakunu khaifan min makrillah, bahkan semestinya dia takut dan khawatir dari rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-aman min makrillah? Sudah disebutkan al-aman min makrillah tadi, yaitu merasa tenang dari adab Allah dengan bermudah-mudahan berbuat dosa, bermaksiat, berbuat zalim, berbuat jahat, menentang sunnah, menentang ini, meninggalkan ibadah, ila akhirnya. Setiap ditanya, ya akhi, berharaplah pada Allah ampunan. Allah ghafurur rahim. Ini al-amnu min makrillah, merasa aman, tidak takut kepada Allah taala. Dua-duanya yang ini dan yang itu salah. Rasa takut yang sampai tidak berharap salah. Rasa harap yang tidak memunculkan rasa takut justru menjadikan dia merasa aman dari adab Allah, ini juga salah. Yang benar adalah al khawf dan raja selalu bersama yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti dua sayap burung yang dengannya dia bisa terbang haitsu yasha. Demikian pula seorang mukmin akan terbang dengan dua sayapnya menuju surga dan keriduan Allah. Sayap apa? Sayap khauf war raja. Tidak mungkin seekor burung terbang dengan satu sayap. Tidak akan bisa. Maka kata Ibnu Qayyim sama seperti itu. Tidak mungkin seorang mukmin terbang ke surga dengan satu sayap. Tidak bisa. Harus dengan dua sayap. Khaufun waraja. Bagaimana dengan cinta? Cinta adalah sesuatu yang mengandung kedua-duanya. Mengandung harap dan cemas. Kalau dia berharap pada Allah dan cemas, khawatir, takut. Berarti dia memiliki mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab wa billahi taufiq.